melahirkan dengan cara disesar, apakah tetap mandi wajib? Jawabannya apa? Tetap mandi wajib. Tapi ulama hilaf. Ya, ulama hilaf. Imam Baijuri yang ngarang kitab ini yang kita kaji ini mengatakan wajib mandi. Tapi Imam Sibromelsi mengatakan nggak wajib. Saya ambil pendapat Imam Baijuri lebih aman tetap wajib man wajib mandi. Sesar itu apa Pak Ustaz? Dibelah, dirobek warna, digunting. Ya, jadi ya begitulah pokoknya. Nah, itu tetap wajib man, wajib mandi, tetap wajib mandi walaupun di sesar. Saya ikut pendapat Imam Baijuri, itu saja. Lalu, tapi kan habis sesar Pak Ustaz. mau ini bagaimana? Ya kan berarti saat itu dia nih nifas. Masih ada nifas 40 hari. Kalau nifas berarti nggak wajib so sholat, masih bisa nyantai istirahat dulu 40 hari, sudah hilang rasa sakit di perut, selesai ini pastinya wajib mandi wajib ya. mandi. Biar nggak <coughs> biasanya sesar itu disebabkan karena bayinya tidak bisa dilahirkan dalam keadaan normal, misalnya kelilit usus atau kepalanya enggak menyelungkup ke bawah atau apalah nggak tahu juga saya nggak paham. Maka saya dapat amalan dari guru saya. Nah, kalau ada yang demikian itu, bacakan surah Maryam. Khususnya ayat Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, Ukhruj ayuhal maulud, bihaqqil malikil ma'bud. Nah, itu dibaca oleh suaminya. Nanti tangan suaminya dielus-elus sama di atas perut istrinya. Insya Allah akan melahirkan secara normal. Bahkan melahirkannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Itu di antara doanya. Lalu juga apa? Beli kitab Al-Muwatta Imam Malik. Beli taruh di atas perut istri. Insya Allah akan melahirkan dengan mudah dan gak sesat. Habib Ali ngomong gini ini pernah diapalkan? Ya pernah saya. Sampai dokternya kaget-kaget. Orang sungai jauh. Orang sungai jauh. Oh, dokter sudah fonis sesar. Saya sempat ragu juga, akhirnya saya suruh begitu. Sampai dokternya heran, kok bisa? Padahal sudah dililit khusus. Nah, biar Allah Subhanahu Taala. Karena diantaranya doa itu, saya baca itu doa itu. Itu dicatat dulu. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukurus awihal ma'bud, eh, ukurus awihal maulud, bihaqil malikin, surah Maryam insyaallah pasal itu surah Maryam. Itu dibaca sampai belakang. Itu anak anak Alhamdulillah anaknya lahir dengan normal. Sampai sekarang masih normal. Senang malah orangnya sama kita. Saat itu, waktu berapa tahun yang lalu. Nah, itu dibaca. Wallahu a'lam bishawab.